Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du Kita beruntung malam hari ini Kita berkumpul di tempat ini Mendapatkan rahmat Allah Mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang membuahkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan husnul khatimah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya kesuksesan seseorang tidak dinilai dari hartanya yang banyak. Tidak dinilai dari keluarga besar ataupun pengikut yang banyak kesuksesan seseorang tidak dinilai dari apa yang dia bangun akan tetapi kesuksesan seseorang tersebut dinilai apabila dia berhasil mendapatkan ridha Allah maka dia sukses namun sehebat apapun yang dia lakukan apabila Allah tidak ridha maka dia telah gagal. Kita melihat di dalam sejarah orang-orang yang hartanya banyak seperti Garun tetapi Allah taala tidak ridha maka dia binasa bukan orang sukses walaupun hartanya banyak. Orang yang pengikutnya banyak seperti Firaun tetapi Allah taala tidak ridha dia gagal. Namun di dalam Al-Qur'an berapa banyak dikisahkan oleh Allah taala tentang para nabi-nabi. Nabi Nuh ala nabiyina wa alaihi afdhalus salam wa azka salam. Beliau berdakwah seribu tahun kurang lima puluh. 950 tahun yang ikut dengan beliau Wa amana ma'ahu illa galil. Hanya sedikit sekali. Sekitar 80 90 hampir 100 orang yang ikut beriman dengan Nabi Nuh. 950 tahun dakwah. Artinya kalau yang beriman setiap 10 tahun sekali yang beriman satu orang. Pertanyaannya, sukses atau gagal Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh bukan orang yang gagal. Beliau sukses, beliau berhasil. Kenapa keberhasilan beliau dinilai bukan dari pengikut yang bersama beliau akan tetapi dinilai ridhonya Allah taala yang tercurahkan untuk beliau. Kemudian juga di dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan para nabi-nabi besok ketika datang di hari kiamat, nabi datang seorang nabi minal ambia pengikutnya hanya 100 orang. Kemudian dalam riwayat pengikutnya cuma 10 orang. Ada lagi nabi yang lain datang pengikutnya cuma tiga orang. Satu nabi yang lain umatnya cuma dua satu lagi datang Nabi, umatnya cuma satu. Satu lagi Nabi, nggak ada umatnya sama sekali, habis umatnya, nggak ada yang beriman dengannya. Apakah mereka gagal? Tidak, mereka tidak gagal, mereka sukses karena Allah Taala ridho terhadap mereka. Bagaimana para nabi-nabi tersebut menjadi manusia-manusia yang sukses dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pelajaran dari Allah taala kesuksesan seseorang bukan dari pengikut yang banyak. Bukan dari harta yang berlimpah. Bukan dari bangunan yang dia bangun. Disebutkan bahwasanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zulbijadain. Zulbijadain ini dia seorang hartawan, punya harta banyak, tapi dia beriman sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kampungnya semuanya orang merangin Nabi, musuhin Nabi. Maka dia bawa bekalnya untuk pergi mau hijrah ke Madinah ketika dia keluar dari kampungnya ketahuan dia mau keluar dari kampung mau hijrah ke Nabi dihadang sama orang kampung dilarang engkau tidak boleh keluar ke sana dia bujuk kaumnya untuk melepaskan dia agar bisa berjumpa dengan sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap kaumnya tidak mengizinkan sehingga akhirnya dia membujuk mereka dengan harta yang dia punya yang dia bawa Kemudian juga harta yang dia miliki, aset, tanah, rumah, semua yang dia punya, dia berikan. Ambil semuanya asalkan izinkan saya ketemu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Biarkan saya jalan. Jangan halangi antara aku dengan kekasihku Nabi Muhammad. Aku di kampung gak memberikan manfaat, gak mengganggu kalian, sudah lepaskan aku. Akhirnya mereka setuju dengan syarat, termasuk bekal yang dibawa oleh Zulbijadain harus ditinggalkan untuk mereka. Akhirnya Zulbijaden rela semuanya, bekalnya semuanya dia tinggalkan, termasuk makanan, uang, emas, pakaian, kecuali hanya dua lembar pakaian yang sudah lusuh, yang udah butut, yang udah jelek, yang dia pakai dua lembar menutupi bagian atas dan bagian bawah tubuhnya. Hingga disebut bijad wa bijad, bagian penutup atas, penutup bawah, kain yang sudah lusuh, yang udah jelek, dikenalah ketika dia datang ke Madinah dengan memakai dua lembar pakaian yang sudah dekil ini Dikenalnya Zul Bijadain, orang yang datang ke Madinah dengan pakaian yang sudah jelek. Ketika datang, berjumpa dengan Rasulullah. Dia nggak peduli dengan hartanya, dengan bangunannya, dengan apapun. Yang penting bisa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sholat lima waktu di masjid. Kemudian juga beliau sehari-harinya hadir zikir di masjid. Gemar berzikir Sampai satu kali Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat di luar masjid, lagi jalan di luar masjid, ngedengar suara orang berzikir di masjid dengan lantang. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعة وابأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, Tuhan yang mempunyai panggilan yang sempurna ini dan sembah yang ditirikan, Berilah kepada Nabi Muhammad akan wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan pangkat yang tinggi. Dan angkatlah beliau pada tempat yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau yat yang tidak akan pernah menyalahi janji. satu sahabat ketika Nabi heran mendengar suara zikir yang lantang tersebut, Nabi bertanya, "Suara siapa ini?" Dibilang ini suaranya Zulbijadain. Satu orang nyeletuk, "Ya Rasulullah, innahu murain." Dia ini ria. Dia zikir dengan suara lantang mau dipuji. Nabi menjawab, "Bukan." Tetapi dia berzikir dengan suara lantang, "Innahu awwah." Sesungguhnya dia orang yang kembali merujuk segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung zaman dulu nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak bakal dibilang beda, syirik. nggak ada. Nabi nggak bilang beda, nggak bilang syirik. Innahu awah. Ini orang yang kembali kepada Allah kayak begini. Kemudian Zulbijaden di mana ada majelisnya Nabi dia ngikut, dia hadir. Kesenangannya itu Dunianya dia tinggalkan semuanya. Lantas di dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah dalam perjalanan perang ketika kembali pulang dia udah sakit payah meninggal di tengah jalan. Ketika meninggal diberitakan kepada Nabi Muhammad wafatnya beliau diatur orang yang mandikan beliau itu pembesar-pembesar sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang mandikan beliau. Udah selesai dimandikan dikafankan, disolatkan, Nabi yang nyolatkan. Udah selesai disolatkan, udah digali kuburannya, mau ditaruh ke lubang kubur, Nabi bilang tahan, stop. Nabi masuk ke dalam lubang, diratakan tanah kuburannya, liang lahatnya, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ulurkan tangannya ke atas, bawa sini jenazahnya. Dengan tangan suci beliau diterima jenazahnya Dzulbijadain, Nabi yang membaringkannya di dalam makam. Kemudian setelah dibaringkan di dalam makam Nabi Muhammad masih di dalam dalam lubang kubur itu bersama jenazahnya Zulbijadain. Nabi angkat tangan ke atas doa sama Allah taala. Nabi Muhammad bilang Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radin. Ya Allah, ridailah dia sebab sungguh aku pada malam ini aku ridha kepada dia. Itu sahabat yang dengar begitu, mereka berharap coba saya yang mati. Coba saya yang di dalam kubur. Untung banget Zulbijaden. Pertanyaannya, Zulbijaden dari rumahnya punya harta banyak, semuanya dia kasih orang kafir. Punya aset, semuanya ambil tuh aset. Semuanya dia tinggalkan. Dari dunia dia bawa cuma dua baju yang lusuh ke Madinah. Nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya aset Pertanyaannya, dia sukses atau gagal? Sukses, betul bijaden. Kenapa suksesnya? Gak ada yang dia bangun, gak punya pengikut, kemudian juga gak punya harta, gak punya jabatan. Kesuksesan yang beliau dapat ridha dari Allah Taala. Apa buktinya ridha dari Allah? Ridha-nya Rasulullah. Sebab ridha-nya Allah Taala Allah Ta'ala jadikan ridhanya di dalam ridha Nabi Muhammad. Sehingga Nabi bilang, Ya Allah ridhai dia. Kenapa Allah harus ridha kepada dia? Sebab saya ridha sama dia, kata Nabi Muhammad. Saya, Nabi Muhammad, ridha sama dia. Jadi udah pasti Allah Ta'ala ridha kepada orang tersebut. Dan hal ini bukan hal yang rumit. Lihat buktinya juga ridhonya Allah Ta'ala terletak dalam ridhonya ibu bapak. Ridha Allah fi ridhal walidain wa fi sakhatihima. Inilah orang-orang yang sukses. Kesuksesan bukan berdasarkan hal-hal yang nampak di mata. Kalau kelihatan di mata kita sukses, ah, berarti sukses. Di akal kita, ah, dari ukuran duniawi, kacamata duniawi sukses, kita anggap sukses. Belum tentu. Nabi Muhammad saw disebut ada satu orang dipuji oleh sahabat ya Rasulullah, ini orang hebat, dia ikut berjihad, dia berjuang. Enggak pernah saya lihat pejuang yang sehebat dia. Melawan sana, melawan sini, berhasil menumbangkan orang-orang musyrikin yang ingin menyerang. Luar biasa ini orang. Nabi bilang apa? Innahu finnar. Dia di neraka, kata Rasulullah. Itu sahabat gempar sampai mereka heran. Apa buktinya? Apa ini? Ucapan Nabi tidak sembarangan, pasti ada buktinya. Di dalam suatu pertempuran keesokan harinya, itu salah seorang sahabat yang hadir di situ, dia memata-matai, melihat, memperhatikan orang yang dibilang hebat ini yang kata Nabi Muhammad ini di neraka. Dia mau tahu apa cacatnya ini orang. Hingga Rasul bilang dia di neraka. Rupanya cacatnya walaupun luarnya bagus tapi dalamnya bobrok. Dalamnya nggak beres tidak terdidik dengan tarbiyah tidak dapat ridhonya Allah taala apa yang terjadi ketika dia sudah menyerang banyak musuh banyak terluka kemudian dia nggak mau kematiannya di tangan musuh dia taruh pedangnya itu di dadanya ujung pedangnya pegangan pegangan pedangnya ditaruh di tanah kemudian yang lancip yang tajamnya ditaruh di dadanya dia beratkan tubuhnya hingga dia mati dalam keadaan bunuh diri seperti itu Sahabat baru faham betul yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad bilang, "Rubba gatilin baina saffain, Allahu a'lam biniyatih." Seringkali, banyak kali orang yang terbunuh fisabilillah katanya di antara dua barisan musyrikin dan orang musyrikin dan muslimin terbunuh dia di tengah barisan jihad tapi belum tentu di sorga Allah tahu niatnya apa Ada satu sahabat bilang Hani anfulan Al-mujahid lahul jannah Beruntung dia jihad dia dapat sorga Nabi bilang Wa mayudrik Tahu dari mana engkau ucapan seperti ini La'allahu kana yatakallam fima la ya'ni Wa yabkhal fima la yughni Tahu dari mana engkau Main asal Memberikan kalimat semacam ini Barangkali dia dulu waktu hidupnya pernah ngomong hal-hal yang bukan urusannya, yang bukan keahliannya, hal-hal yang mana e, nggak e, ada manfaat buat dia. Diriwayatkan ada satu orang masuk jamaah dakwah masuk ke suatu perkampungan. Walhasil tiap malam maghrib itu selalu kedengar suara jeritan dari pemakaman. Dia heran, ini jeritan dari mana? Tanya sama penduduk di, di situ, dibilang ini jeritan berasal dari kuburannya si Fulan. Udah setahun kita makamkan, tiap malam maghrib begini dia, kedengar jeritan. Dia heran dari mana asalnya ini semua. Hingga akhirnya ketika malam hari dia tertidur, kemudian dia melihat orang-orang yang ada di pemakaman itu. Dia mengatakan, aku mendengar jeritan. Dari mana jeritan ini sumbernya? Apa sebabnya dibilang jeritan ini? Itu adalah dari seorang yang setahun lalu dimakamkan di sini. Ini orang baik, amalannya bagus, luar biasa. Cuma, cuma satu kesalahannya. Kesalahannya satu, tatkala satu kali dia ngelihat majelis maulid Nabi Muhammad semacam ini. Dia nggak hadir, tapi dia bilang apa gunanya orang yang hadir di majelis? Nggak ada manfaatnya. Mau ngapain hadir di majelis maulid? Apa gunanya maulid Nabi Muhammad? Cuma sekali ngomong begitu. Kemudian setelah meninggal dunia, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diinterogasi. Ditanya, ini jeritan adalah min alamil itab dari pedihnya perkataan dan juga omelan akibat ucapan yang dahulu dia ucapkan kalimat satu kata tersebut. Sehingga dikatakan engkau bilang majelis maulid tidak ada manfaatnya. Bukankah di situ orang bersolat terhadap Nabi Muhammad? Engkau bilang tidak ada manfaatnya salawat kepada Nabi Muhammad. Di situ ada orang tilawatul Quran, engkau bilang tidak ada manfaatnya. Di situ orang berkumpul dalam zikir, engkau bilang tidak ada manfaatnya. Orang ngumpul etikaf di masjid, orang engkau bilang tidak ada manfaatnya. Sampai jeritannya itu dari batinnya itu terdengar oleh orang-orang yang ada di pemakaman di lingkungan pemakaman tersebut wah kata karena itu saudara-saudara sekalian ketahuilah bahwasanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari zahirnya akan tetapi Sesungguhnya kesuksesan seseorang itu manakala dia sukses dapat ridhonya Allah Ta'ala Udah dia sukses urusan dunianya, sukses urusan akhiratnya Tetapi kalau dia gagal hancur semuanya Disebutkan sampai mereka orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam Sahih Bukhari Allah taala setelah memasukkan ahli jannah ke dalam surga ahli nar ke dalam neraka lantas Allah taala bertanya kepada para penghuni surga dikumpulkan semuanya ya ahli jannah hal raditum bima qasamtu lakum wahai para penghuni surga apakah kalian ridha dengan pemberian yang aku berikan kepada kalian di surga ini sehingga semuanya ahli jannah berkata, Ya Rab, kaifa la narba. Bagaimana kita tidak riba Engkau sudah selamatkan kami dari neraka. Engkau masukkan kami ke dalam surga. Engkau izinkan kami menikmati kenikmatan yang ada di surga dengan istana-istananya dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Bagaimana kami tidak riba Kami riba ya Allah. Lantas Allah Ta'ala bilang, Maukah engkau? Aku berikan, aku karuniakan sesuatu yang lebih besar daripada nikmat surga. Maka bertanya mereka, "Ya Rab, apa ada yang lebih besar daripada kenikmatan surga?" Maka Allah taala mengatakan ada. Allah taala mengatakan, "Al-yauma uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Pada hari ini Aku anugerahkan keridoanku atas kalian dan aku tidak akan murka terhadap kalian selama-lamanya kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau ridhonya Allah taala surga, surga nikmat yang demikian besar dari Allah Subhanahu wa taala itu mau masuk surga? Mati dulu. Ya betul, harus meninggal dulu. Kita mau masuk surga harus mati dulu. Kalau kita belum mati bagaimana kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Namun ridhaNya Allah anugerah yang lebih besar daripada surga kita hidup pun sekarang nih bisa kita dapatkan sebelum mati pun bisa kita dapatkan sekarang bisa kita dapatkan ridhaNya Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? dengan birrul walidain kita dapat ridhaNya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga dengan mengutamakan Allah lebih daripada apapun mengutamakan ridhonya Allah lebih daripada ridhonya manusia. Syekh Umar bin Makhrama bilang, "Idza kan maulai anni radin man bayaghdab yaghdab." Apabila Tuhanku, majikanku ridha kepadaku, yang mau marah silahkan marah. Yang penting Allah taala ridha. Kalau kita urusin ridhonya manusia, nggak ada habisnya. Sungguh orang yang lebih mengutamakan ridhonya Allah daripada ridhonya manusia dibikin makhluk-makhluknya Allah baik bersahabat ridho sama dia tetapi barang siapa yang lebih mengutamakan ridhonya manusia dia rela yang penting fulan senang walaupun Allah murka maka dibikin oleh Allah Ta'ala makhluk-makhluknya murka sama dia sebab ridhan nas ghayah la tudrak ridhonya manusia itu suatu puncak yang nggak bisa kita capai nggak ada habisnya Imam Syafi'i ada satu orang datang bilang sama dia ya Imam tuh orang-orang Mesir pada ngomongin ente dibilang katanya Syafi'i bilang begini Syafi'i bikin ini Syafi'i bikin itu maka dijawab oleh Syafi'i gad gila annallaha dzu waladin wa anna khairal khalqi gad kahana ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda kaifana Allah aja dibilang punya anak Nabi dibilang dukun, tukang sihir. Apabila Allah nggak selamat dari lidah makhluknya. Nabi tetap diganggu. Makhluk yang paling dikasihi Allah, musuhnya banyak, dimaki seperti ini. Apalagi saya Syafi'i. Orang mau murka-murka, yang penting Allah ridha sama kita. Tetapi kita jalankan apa amalan-amalan yang membuat Allah Ta'ala ridha. Dan kita utamakan cari ridhanya Allah Ta'ala lebih daripada ridhanya manusia. Maka niscaya dengan begitu kita rutin, kita istiqamah hingga kita diwafatkan dalam keadaan Allah taala ridha kepada kita sekalian. Hingga kita merasakan nikmat daripada khitab Allah Subhanahu wa taala yang memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Wahai nafsu mutmainnah, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah taala. Puas, senang, gembira, disenangkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha pada dia. Masuk bersama hamba-hambanya Allah, hamba-hamba pilihan Allah taala. Masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu taala Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Nah, ini ridhanya Allah taala ada di majelis macam begini. Ridhonya Allah Ta'ala ada dalam birrul walidain. Ridhonya Allah Ta'ala ada dalam silaturahim. Ridhonya Allah Ta'ala bagi kaum wanita pun juga di dalam ketaatan kepada suami. Ridhonya Allah Ta'ala ketika kaum wanita menutup auratnya dengan benar. Nggak sembarangan ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya asal begitu. Ridhonya Allah Ta'ala terletak di situ. Kemudian juga ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terletak di dalam solawat atas Nabi Muhammad. Ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terletak ketika kita merasa diri kita kurang, kita introspeksi diri kita di situ terletak ridhonya Allah taala. Al Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim beliau mengatakan, "Man nazara ila nafsihi bi bi'aini ridha, nazara Allah ilaihi bi'aini sakhat. Wa man nazara ila nafsihi bi bi'aini sakhat, nazara Allah ilaihi bi'aini ridha." Barang siapa yang memandang dirinya, melihat dirinya dengan pandangan puas. Wah, saya udah hebat. Saya cukup, saya udah berbuat, saya udah beramal, saya bisa, saya ini, saya itu, saya, saya, saya. Maka barang siapa yang melihat dirinya dengan pandangan penuh keridhaan, kebanggaan, kepuasan diri, maka Allah memandang hamba tersebut dengan pandangan murka. Namun, barang siapa yang memandang dirinya dengan pandangan penuh murka, penuh permusuhan, penuh kebencian terhadap nafsunya dia Sayyidina Yusuf bilang wama ubari'u nafsi inna nafsala ammaratum bisu aku pun juga tidak menganggap suci nafsuku sebab nafsu tersebut selalu memerintah dengan keburukan ngajak dengan keburukan barang siapa yang memandang nafsunya dengan pandangan dia tidak rela dengan nafsunya ini tidak rela dengan nafsunya maka Allah Ta'ala memandang orang tersebut dengan pandangan ridhonya dengan pandangan ridho mau ridhonya Allah Ta'ala cari di sini ittihamun nafs jangan pernah merasa diri kita paling hebat paling mulia ini yang hadir di sini tahu siapa yang paling mulia bukan yang di panggung bukan yang di depan bukan juga yang paling belakang bukan yang di bawah bukan yang di atas habis siapa yang paling mulia di sini yang paling mulia di sini yang menganggap dirinya paling kurang dia yang paling lebih bagiannya. Yang menganggap dirinya paling hina, dia yang paling mulia di mata Allah taala. Yang menganggap dirinya paling kecil, dia paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Man tawadha Allah. Itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa banyak dari para ulama wal awliya, wa salihin para a'immatul arba'ah itu sampai di antara mereka jalan di jalanan bersama murid-muridnya tatkala jalan di jalanan bersama muridnya Tahu-tahu di jalanan itu ada seekor anjing lagi jalan. Muridnya mengusir tuh anjing, dilarang jangan. Jangan diusir. Kenapa? Dibilang "Ini anjing itu dan saya sama-sama punya hak untuk menggunakan jalan ini. Walaupun dia anjing, dia punya hak untuk menggunakan jalan. Jangan diganggu. Saya takut besok dituntut di hari kiamat. Kenapa ngusir anjing? Emang dia nggak punya hak untuk berjalan di situ?" Al Imam Umar bin Abdurrahman Al Attas udah pakai bajunya yang putih, pakai minyak wangi, mau pergi Jumat. Dengan baju yang paling bagus, dia mau pergi Jumat. Tatkala udah keluar bersama beberapa muridnya, mau ke masjid, udah rapi. Di jalanan ada orang habis ngepel rumah, membersihkan rumah. Itu dari atas rumah di sana tuh tinggi-tinggi di atas, dia lempar tuh air kotornya ke bawah kena kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib pengarang ratib Al-Attas disiram dari atas kuyup semuanya itu orang teman-temannya murid-muridnya mau menegur yang punya rumah yang melakukan Habib Umar bilang jangan ada yang kasih tahu dia ntar dia sedih bilang ya Habib tapi engkau udah seperti ini dijawab ah orang macam saya udah sepantasnya diturunkan disiram api dari langit terus Allah Ta'ala nggak lakukan itu diganti deh jangan api dikasih air kotor aja mestinya girang bukan marah begitu kata beliau <laughs> radhiyallahu anhu arba pernah satu kali ada sultan presiden di zamannya itu mau datang ke kampungnya kirim utusan sultan mau datang ke sini bilang tunggu jangan masuk ke sini suruh tunggu di luar kota kalau dia masuk ke kampung dia bakal nyusahin orang kampung di sini jalanan jadi kacau kemudian juga bakal memaksakan hal-hal buat orang kampung sini enggak udah tunggu di sana saya yang datang ke sana akhirnya dia suruh pembantunya ayo siapkan apa yang bisa dibawakan disiapkan kopi dia masak kopi dari rumah siapin gahru terus siapkan api buat buat bakar gahrunya dibilang api ada di tendanya sultan bilang nggak perlu kita pakai apinya kita sampai di depannya sultan hadir di situ kopi udah bawa sendiri dia hidangin buat sultan Kemudian juga kayu gahru apinya pun juga dia bawa sendiri. Sampai Sultan bilang, "Ya Habib, ila hadal had." Sampai seperti ini engkau perlakukan kita. Artinya engkau tetap enggak mau sedikit pun menggunakan sesuatu yang menjadi haknya kita, atau makanan kita atau minuman kita atau uang kita. Sampai seperti ini engkau warakmu keberhati-hatianmu, maka dijawab oleh beliau, "Na'am, laulam nakun hakadha, makun nahakadha. Kalau kita enggak begini, kita nggak berhati-hati seperti ini, kita nggak bakal jadi orang seperti ini. Tapi berkat seperti ini manjahad syahad. Yang berjuang semacam ini dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam takun lahu bidayah muhridah lam takun lahu ya musyrikah. Mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kepada kita sekalian. Allah taala eh, eh, anugerahkan kepada kita ma'rifatun nafas, pengenalan terhadap diri kita dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selalu dalam taragi naik naik taragi kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada putusnya dan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan anugerah dan rahmat dan kasih sayang kepada keluarga kita dan memberikan husnul khatimah kita doakan guru kita sahabul majlis al-habib jamal insyaAllah mendapatkan keberkahan dan juga guru kita al-habib taufiq bin abdul gadir as-segaf dan juga para ulama para habaib, para kiai yang hadir di tempat ini mudah-mudahan Allah taala berikan kesehatan, afiah, panjang umur dan semua yang hadir di sini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebagai bukti dari ridhonya Allah taala ini sekarang pas kita bangun dari majelis ini, malaikat mengumandangkan ucapan yang mengatakan gumu maghfuran lakum bangun dari majelis ini dalam keadaan dosa kalian sudah diampuni oleh Allah taala bukan itu saja dikumandangkan God budilat sayyatukum hasanat sungguh kesalahan kalian sudah dirubah menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.